Dan iblis berkata, kemarilah Sam, Sam. Samiri, Sam, kadia Sam. Dirangkul dia. Dan iblis pun berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggilah dia oleh kalian sebagai paman Sam. Amerika. Amerika adalah negara bentukan Yahudi. Negara bentukan da, Dajjal. Ya. Ada satu perjanjian yang mengerikan antara iblis dan dajjal saat itu. Di mana iblis ceramah dengan ceramah-ceramah yang menakutkan. Salah satu ceramahnya berisi, aku akan berikan Yerusalem kepada hamba-hambaku yang akan menanti kedatanganku di akhir zaman. Berarti Yerusalem diserahkan kepada Israel itu sudah ada dalam janji pertemuan antara iblis dan dajjal. Isi perjanjian, ikatan perjanjian antara iblis dan dajjal yang mengerikan. Ternyata semua konspirasi termasuk geopolitik di Indonesia ada di dalam isi perjanjian iblis dan dajjal. Saya yakin itu. Karena salah satu yang diinginkan adalah membentuk persatuan dunia yang dibingkai dalam ikatan nama The New World Order. Tata dunia baru. Maka negara-negara dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat. Betulkah demikian? Jangan salah. Ini adalah propaganda iblis dan dajjal hari ini. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal setelah kasus Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah mencuat ke publik, kini heboh kasus serupa dengan nama Sunda Empire di kota Bandung, Jawa Barat yang diduga berafiliasi dengan Kerajaan Agung Sejagat. Video kegiatan organisasi Sunda Empire di sejumlah tempat di kota Bandung viral di media sosial. Kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset-aset bumi asal mereka datang ke Bandung mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia namanya Kekaisaran Sunda Kekaisaran Matahari Kekaisaran Matahari Kekaisaran Matahari Sunda itu apa artinya? Selama ini kita tahu Sunda adalah nama suku tertua di Jawa Barat. Betul? Ini ada satu penelitian yang luar biasa. Penelitian ini cukup bagus juga. Kenapa? Karena ternyata ada sosok yang kemudian dipilih oleh UNESCO dibiayai besar-besaran untuk membesarkan kembali dan membangkitkan kembali paham kasundaan, Sundaisme di Jawa Barat. Dibiayai oleh UNESCO. Baik, ini ini merupakan wacana, tidak mutlak benar Ya walaupun saya orang Sunda, tapi kita perlu bermuhasabah diri Bapak Ibu. Betulkah Sunda ini nama dari suku tertua Jawa Barat atau seperti apa yang dipersepsikan oleh pakar sejarah yang satu ini? Saya tidak sebutkan siapa nama pakar sejarahnya. Jadi kata Sunda terbuat, diambil dari tiga suku kata Sunada. Su artinya abadi sejati, na artinya api dan da agung. Su abadi atau sejati, na artinya api, da besar atau agung. Berarti sunada artinya api abadi yang agung. Api abadi yang agung. Apa itu? Matahari. Itu kan api abadi yang agung kan? Dalam persepsi mereka. Jadi Sunda itu artinya matahari. Dia memiliki banyak nama. Sunda adalah maha cahaya karena dia mengeluarkan cahaya. Juga disebut juga Sang Hyang Tunggal atau juga disebut dengan Sang Hyang Siwa. Jadi Hindu berasal dari Sunda. Bahkan Nama-nama Sunda ini ada banyak. Di antaranya ada nama Sang Hyang Manon, Sang Batara Guru, bahkan Sang Guru Hyang atau Sang Guriang kemudian dikembangkan menjadi fonetik kita Sang Kuriang. Berarti Sang Kuriang adalah dewa matahari. Matahari bergerak ke arah selatan, tiga hari mengalami kematian dua dua dua tiga dua empat matahari diam tidak bangkit sehingga disebut tiga hari mengalami kematian 25 Desember muncul satu derajat ke arah yang berlawanan utara, tanda dimulainya musim semi. Maka mereka menyambut kelahiran matahari, sunrise, Sunday, sun god, dewa matahari. Baik Bapak Ibu, sebentar. Ajazil adalah bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah bangsa jin yang menyalahi perintah Tuhannya. Jin Allah ciptakan dari apa? Api وخلق من dan Allah menciptakan bangsa jin dari api matahari unsur terbesarnya apa api matahari berarti siapa dewa matahari itu Ajajil sendiri terbukti apa yang dia katakan kan Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim karena engkau telah menghukum aku tersesat, akan aku jadikan manusia tidak menyembah engkau, tapi menyembah aku sebagai dewa matahari. Dan matahari lahir 25 Desember. Saya tidak berbicara tanpa fakta dan data analisis. Ajaran Sunda atau agama matahari berkembang ke seluruh dunia dan pusatnya di Jawa Barat. Itulah sebabnya di Jawa Barat nama daerah diawali dengan Ci yang berarti cahaya. Selama ini kita tahu Ci ini adalah air ya. Ci heran, Ci Kopi, Ci Enteh. Tapi ternyata C ini cahaya. Makanya di Jawa Barat, karena pusat peradaban Sunda Jawa Barat, banyak nama tempat yang diawali dengan C. Baru paham saya, oh pantas kenapa banyak nama Sunda, nama daerah yang diawali dengan Ci. Parahyangan diambil dari tiga suku kata. Pusat Parahyangan pertama terletak di Gunung Parang, Purwa Kereta, Jatiluhur, Jawa Barat. Makanya, lihat Purwakarta. Banyak patung wayangan. Nah, tokoh pewayangan inilah yang menjadi tokoh-tokoh penyebar paham Kasundaan. Maka daerahnya disebut Pasundaan atau Pasundan. Atau dalam istilah lain Tatar Parahyangan. Parahyangan diambil dari tiga suku kata. Parahiyang. Pa artinya tempat, ra matahari, hiang leluhur. Berarti Parahyangan tempat leluhur dewa matahari. Sekarang dibangun kota bu, uh, kota baru Parahyangan di Padalarang. Gerbangnya kota baru Parahyangan Padalarang, pusatnya Purwakarta ini yang dia bayar UNESCO besar-besaran. Apa yang selama ini berkembang, dimulai dari Tata Sunda, kemudian menjadi sebuah pergerakan budaya yang kemudian menyebar sampai sekarang. Oleh sebab itu sembahyang dilakukan dalam upacara bendera. Makanya upacara bendera itu dilakukan di pagi hari, di pagi hari momentum matahari terbit. Jadi gimana? Upacara bendera ini dari mana asalnya? Ingat bendera itu panji ra matahari. Keberadaan Sunda diabadikan pada Sang Hutumpang. Ah. Oh, Chan gimana tuh mangkaning ibu-ibu suka bikin Sang Hutumpang? Ade. <laughs> Satu hari saya diundang uh, syukuran, ceramah syukuran. Pembukaan uh, soft opening kantor baru. Syukuran ceritanya. Saya ceramah tentang uh, keutamaan syukuran. Ya. Selesai ceramah, langsung mereka mengeluarkan tumpengnya kayak gini potong tumpengnya, potong tumpengnya. Datang pada Direktur, dipotong tumpengnya. Yang dipotong yang mana? Atasnya apa bawahnya? Atasnya kan? Atasnya kan, bukan pinggirnya. Ketika yang potongnya di atas, lalu dibuka ini, ketika dibuka isinya telur Bapak Ibu satu. Telur itu ada di sini. Berarti ini ada segitiga satu mata. Apakah itu kebetulan? Atau sesuatu yang memang sudah dirancangkan oleh sosok yang ingin menjadi Tuhan? Bapak Ibu, inilah paganisme kontemporer. Gimana Bapak Ibu sekalian yang Allah? Ingat, Zionis Yahudi berkembang dalam tiga ranah. Simbol, ritual, arsitektur. Buka dalam situs resmi illuminati.org. Mereka mengatakan, kami menyebarkan hegemoni mereka pada dunia melalui dua ranah. Media arsitektur dan media visual. Nah, mereka ingin menggambar-gambarkan ini semua. Mereka ingin menyeru manusia agar menyembah iblis dan dajjal tanpa disadari, bahkan melalui cara-cara yang sangat disukai termasuk oleh generasi muda kita. Generasi muda kita tanpa daya sari iman dan Islam menelan bulat-bulat apa produk-produk dajjal. Mereka mengikutinya hanya karena keindahan sair dan sebagainya. Karena karena kemulusan dan kecantikan para pelakunya. Padahal itu adalah ritual pengagungan dajjal. Kekaisaran matahari, kekaisaran matahari kekaisaran matahari